Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Israel. Halo Bapak Palestina. Nama saya Aiswana Halakanadi. Umur saya 7 tahun. Saya seorang muslim dari Indonesia yang sangat menyayangi teman-teman saya apapun agamanya. Di sini saya ingin membacakan selembar surat Semoga sewaktu-waktu bapak-bapak bisa mendengar atau menonton video ini. Walau entah kapan. Pak, saya sedih. Kadang saya juga menangis. Karena melihat teman-teman saya yang kehilangan ibunya, ayahnya, kakak dan adiknya. Ada juga yang kehilangan rumahnya. Bahkan teman-teman seumur saya juga banyak yang meninggal. Anak kecil seperti saya masih ingin sekolah, ingin meraih cita-cita, bahkan ingin membalas kebaikan orang tua, sama seperti anak bapak. Tetapi, kalau besok bapak-bapak masih terus menerbangkan rudal-rudal ke langit, mungkin teman-teman saya tidak bisa mencapai itu semua. Saya akan terus berdoa. Semoga tidak akan ada lagi rudal terbang di langit Gaza. Tidak ada lagi tangisan air mata. Dan teman-teman saya di sana bisa kembali bersekolah, meraih cita-cita dan hidup tentram bahagia. Amin. Allahumma amin. Hormat saya, Aiswa Nahla Karnadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.